Bahkan ilmu nahu ilmu nahu yang dipelajari nahu dan sarf itu diambil dari ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui nahu baru ada dicetuskan di dalam zaman Imam Ali bin Abi Talib Abu Aswad Ad-Duali diperintahkan untuk meletakkan pondasi-pondasi ilmu nahu dan itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah ilmu nahu dan berkembang sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini. Karena di zaman Rasulullah SAW belum ada grammar-grammar nahu itu. Nahu itu adalah undang-undang bahasa Arab. Ya, grammar di dalam bahasa Inggris. Belum ada, tetapi umat sudah berbicara dengan benar. Lisan orang Arab waktu itu lurus. Sehingga mereka tidak membutuhkan yang namanya nahu. Tapi sekarang ketika lisan sudah bercampur dengan bahasa asing, maka mereka memperlurus bahasa mereka dengan mempelajari undang-undang dan tata cara bahasa Arab itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Fikih juga dipetik daripada ilmu hadis, usul dan seluruh bidang ilmu yang ada dalam agama Islam itu dipetik dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama daripada itu adalah petunjuk, tuntunan dan bimbingan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk bertindak tanduk, berperilaku, beribadah sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang menjadi titik utama di mana kita menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun dan pembimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah, sekarang di dalam pembahasan kitab Sahih Muslim kita masuk kepada bab bayanu ghilazi tahrimin namimah. Bayanu ghilazi tahrimi an-namimah. Bab keterangan tentang beratnya dan bersangatannya pengharaman tentang namimah. Adu domba kalau kita menerjemahkannya. Muslim berkata, qala haddatsana Syaiban bin Farrukh wa Abdullah bin Muhammad bin Asma' As-Subaghi qala haddatsana Mahdi wa huwa ibnu Maimun qala haddatsana Wasil Al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu ballaghahu anna rajulan yunimul hadis. Jadi hadis berasal dari seorang sahabat bernama Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman. Abu Wa'il yang meriwayatkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman adalah Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah di dalam biografi beliau Abu Wa'il ini orang yang pernah hidup di zaman Nabi tapi berimannya setelah Nabi wafat. Di dalam ilmu rijal, ilmu perawi-perawi hadis, sanad-sanad hadis, orang-orang yang seperti ini diberi nama dengan al-mukhadramun. Al-mukhadramun, orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah SAW tetapi belum dapat hidayah pada zaman itu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal baru mereka masuk agama Islam dari Hudzaifah bin Yaman annahu ballaghahu anna rajulan yunimul hadis disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman tentang seorang lelaki yang yunimul hadis mengandung ngadu domba perkataan ikhwani fiddin an-namimah dalam bahasa Arab sering kita terjemahkan dengan mengadu domba di dalam bahasa Indonesia. Tetapi sangat berbeda antara namimah dalam makna bahasa Arab dengan adu domba dengan bahasa Indonesia. Karena mengadu domba adalah berusaha bagaimana si A untuk menjadi musuh si B. Bagaimana si B bermusuhan dengan si A. Begitu. Bagaimana suatu kaum memusuhi suatu kaum dan bagaimana kaum ini juga bermusuhan dengan kaum berikutnya. Itu yang kita kenal dengan istilah adu domba. Sementara namimah tidak hanya sekedar tidak hanya dengan makna mengadu domba saja, tetapi menukilkan kata-kata si A kepada si B yang tidak enak didengar oleh si B Meskipun maksudnya bukan untuk membuat mereka ini bertengkar, itu sudah terhitung bagian daripada namimah. Sudah terhitung bagian daripada namimah. Jadi lebih luas maknanya dibanding sekedar diartikan dengan artian mengadu domba saja. Karena mengadu domba memang ada niat untuk bagaimana antara si A dan si B bertengkar. Sebagaimana sistem orang-orang dahulu, musuh-musuh Islam, dengan sebuah kaidah farik tasud pecah belah kaum kamu akan menjadi orang yang menjadi pemimpin suruh orang berpecah belah dulu bertengkar dulu nah kita tampil sebagai pemimpin ini adu domba mengadu antara kelompok ini dan kelompok itu golongan ini dan golongan itu sehingga mereka bertempur habis musnah dia akhirnya yang berada di tengah-tengah yang tidak ikut andil dalam pertempuran yang menang ini adu domba yang kita ketahui tapi namimah itu juga namimah. Itu juga dihitung dengan namimah. Tapi sesungguhnya lebih luas daripada itu, hanya sekedar menyampaikan sebuah kata-kata yang bisa membuat si A marah kepada si B dan tidak ada niat sekali-kali untuk mengadu mereka, cuman menyampaikan kata-kata yang membuat si A bisa marah kepada si B itu adalah namimah. Jadi disampaikan kepada Hudzaifah ada seorang lelaki yang sering menukil-nukil kata-kata yang membuat orang marah kepada seseorang yang dinukilkan perkataan daripada dirinya. Faqala Hudzaifah berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah SAW Yakul bersabda la yadkhulul jannata namam la yadkhulul jannata namamun tidak akan masuk sorga Orang namam Orang yang melakukan namimah Orang yang menukilkan kata-kata yang bisa membuat Orang yang berbicara dengannya marah karena telah menukilkan kata-kata yang menyakiti dirinya Ikhwanifidin rahimakumullah Agama Islam adalah agama damai ini perlu kita ketahui. Ini pondasi agama kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Pondasi utama daripada agama Islam adalah kedamaian, keselamatan. Sebagaimana makna daripada Islam itu sendiri. Islam artinya dari kata-kata aslama yuslimu, menyelamatkan. Aslama yuslimu kalau ditinjau dari ilmu saraf adalah fiil sulasi yang ditambah satu huruf. Asal katanya salima yaslamu artinya selamat. Aslama yuslimu menyelamatkan. Islam agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari berbagai faktor, dari berbagai sisi. Di antaranya menyelamatkan manusia dari saling bermusuhan yang paling inti adalah menyelamatkan manusia dari murka Allah yang akan berakibat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti. Oleh karena itu Nabi diutus untuk menegakkan tauhid dan membasmi syirik agar umat tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya lebih daripada itu adalah di antara dakwah selamat yang dibawa oleh agama Islam adalah selamatnya kaum muslimin dari pertengkaran sesama mereka. Permusuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain mereka adalah pemimpin-pemimpin dunia yang tidak pernah mengenal adanya pengawal pribadi. Ini menunjukkan bahwa mereka memimpin dalam sebuah negara yang damai. Sehingga seorang pemimpin negara, Amirul Mukminin, tidak membutuhkan seorang pengawal pribadi pun. Dan ini tidak pernah ada di dalam kepemimpinan selain lima orang ini. Manusia-manusia termulia dimulai dari Rasulullah, dilanjutkan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Mulai daripada Muawiyah radhiyallahu anhum, umat sudah mulai resah dan Muawiyah radhiyallahu anhu sudah mulai memiliki teman-teman sahabat sejati yang selalu berada di samping beliau. Ya memang belum ada kata-kata pengawal waktu itu, tapi sahabat-sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu sudah selalu berada di samping Muawiyah radhiyallahu an. Oleh karena itu pembunuhan Ali bin Abi Thalib berhasil sementara malam itu juga subuh itu juga dicanangkan untuk membunuh Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berhasil. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau. Pada dasarnya pagi itu dicanangkan pembunuhan terhadap Ali, pembunuhan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang ketiga pembunuhan terhadap Amr bin As radhiyallahu anhum. Tetapi dua tidak berhasil. Ali bin Abi Thalib hanya yang berhasil terjadi pembunuhan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Keberadaan mereka sebagai pemimpin dunia yang tidak pernah mengenal pengawal pribadi itu menunjukkan negara mereka adalah negara yang aman, damai, tentram, tenang. Tidak ada gejolak. Ya. Menandakan bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang bisa membuat dunia damai. Demi Allah, dunia ini tidak pernah aman kalau tidak dipimpin oleh agama Islam untuk selama-lamanya. Hanya Islam yang bisa mengatur. Kenapa? Karena Islam mengatur individu, personil. Orang yang mengerti Islam, dia yang mengatur dirinya sendiri. Jangankan untuk membunuh orang, jangankan untuk mengambil harta orang, untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit hati dia tidak mau. Itulah muslim. Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar-benar muslim adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lisannya, dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Maka saya katakan jangankan untuk memukul orang lain, membunuh orang lain, mengambil harta orang lain dengan kejelekan tangan untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat orang murka, marah, benci, tersinggung, itu bukan perbuatan orang muslim. Maka kita katakan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Ketika Islam diterapkan dengan benar di zaman Rasulullah SAW, maka dunia menjadi aman sejahtera. Nah, di akhir zaman sekarang ini, yang saya tahu, Allah Taala alam, kriminal yang paling minim itu ada di negara Arab Saudi. Itu kriminal yang paling minim di dunia. Dalam sebuah majalah dinukilkan jadi awal waktu itu yang kita baca untuk satu hari kriminal yang ada di Amerika Serikat itu bisa dicapai oleh Arab Saudi 25 tahun. Satu hari. Satu hari baru bisa dicapai 25 tahun. Saya garis bawahi. Itu seandainya kalau seandainya zina dan minum khamar tidak dihitung sebagai kriminal. Kan kalau di Amerika zina dan dan khamar kan tidak dihitung sebagai kriminal kan? Sementara di Arab Saudi dihitung sebagai kriminal, dalam Islam dihitung sebagai tindakan kriminal. Zina dan Nah, kalau dihitung entah berapa puluh tahun nanti baru bisa tercapai. Wallahu taala alam. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka menerapkan Islam sebagai pondasi agama, pondasi hukum di dalam negara mereka dan itu satu-satunya di dunia negara yang masih tetap bertahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka untuk tetap istiqamah dalam hal tersebut sebagai percontohan kepada dunia bahwa memang kalau Islam yang diterapkan insya Allah negara itu aman ya saya katakan dan ini sering saya ulang-ulang. Saking amannya ya di pengalaman kita di sana untuk membawa uang satu koper isinya 100 dolar semuanya. Satu koper berjalan seorang diri sekitar di tengah kota jam 2 malam jam 3 malam itu insya Allah saya secara pribadi tidak akan gentar disuruh saya sendiri membawa uang satu koper isinya 100 dolar semuanya. Jalan jam 3 malam, jam 2 malam di Madinah itu. Berjalan bawa ke rumah itu. Suruh jalan sendirian. Insya Allah saya akan berani melakukannya. Seperti itu. Ya. Cuman memang itu tidak akan diekspos melalui media karena mereka tidak ingin itu terjadi. hmm, negara -negara yang menerapkan syariat Islam itu menjadi sosok dan eh, sebagai sosok tauladan bagi dunia tidak akan mungkin karena itu pada dasarnya akan menegakkan dan me menyemarakkan syariat Islam itu dikhawatirkan ikhwan fillah rahimakumullah menyeleweng kita kita masuk kepada pembahasan ini bahwa Islam pada dasarnya tidak ingin kita ini bertengkar oleh karena itu di dalam agama kita bab muamalah diatur sedemikian rupa dijelaskan yang punya hak ini siapa, kalau ini yang benar siapa, yang salah siapa, kalau ada kejadian bagaimana mengaturnya. Islam tidak ingin umatnya bertengkar. Wala tanaza'u wa tadhhabari hukum. Jangan kalian bertengkar, jangan kalian saling bermusuhan sehingga membuat kalian akan tafshalu akan gagal, akan menjadi umat yang tidak akan berhasil. Kalau kerja kita bertengkar terus, maka Islam mengharamkan seluruh tindakan yang bisa membuat umat bertengkar. Yang bisa mengundang permusuhan diharamkan oleh agama kita. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pembunuhan. Nih, menukil kata yang bisa membuat si A marah kepada si B. Namimah. Bahkan menceritakan aib seseorang yang sering kita namakan dengan riba diharamkan tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya dalam agama kita untuk mengikis pertengkaran di tengah kehidupan umat manusia. Karena kita sadari ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa lisan ini adalah sumber petaka. Oleh karena itu Islam keras memberikan disiplin terhadap lisan menukilkan kata-kata aib orang lain saja itu sudah dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaannya bagaikan orang yang memakan bangkai manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan." Apakah kalian rela, rela untuk makan daging saudara kalian sendiri sementara dia sudah menjadi mayat? Di dalam hadis ini memberikan penekanan yang sangat kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat orang bermusuhan. Hadis ini lihat la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga. Ancaman menandakan bahwa namimah adalah bagian daripada dosa besar. Tidak akan masuk surga kata Nabi SAW orang yang melakukan tindakan namimah, menukil kata-kata yang bisa membuat orang marah. Yang bisa menjadi penyebab pertengkaran. Apatah lagi kalau memang itu adalah maksud dan tujuannya. Pekerjaan membuat orang bertengkar, bikin kerusakan di permukaan bumi, itu tindakan orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi wayas'auna fil ardi fasada. Mereka akan bergerak di permukaan bumi untuk melakukan tindakan pengerusakan. Jadi ancaman keras kepada orang-orang yang mau masuk surga. Hati-hati orang yang mau masuk surga. Anda tidak akan masuk surga kata Nabi seandainya Anda adalah punya sifat namam. Namam di sini Ikhwan fiddin rahimakumullah Pakai kata-kata Mubalaghah Mubalaghah itu Bersangatan Bersangatan maksudnya begini Namam Pakai kata-kata mubalaghah Artinya Bukan tindakan namimah itu tidak Bukan hanya terjadi sekali, dua kali Tiga kali, itu Maksiat ya Ini memang dia punya sifat namam selalu banyak melakukan tindakan-tindakan namimah. Sering. Pokoknya hobi itu Kalau ada kata-kata yang kurang enak, hobi senang dia untuk sampaikan kepada orang yang dibicarakan sehingga mungkin-mungkin orang ini marah kepada itu atau mungkin terjadi pertengkaran di antara mereka. Hobi menyampaikan kata-kata tidak baik dari orang ini dinukilkan kepada orang ini. Ini arti namam karena dia memakai siqat mubalaghah. Dan orang-orang yang seperti ini yang terancam oleh hadis ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga namam. Orang-orang yang mempunyai sifat sering melakukan tindakan namimah. Sekali dua kali manusia saya rasa sulit untuk terhindar daripada ketergelinciran lisan. Saya rasa sangat sulit apalagi untuk zaman kita sekarang sangat sulit kita mencari orang yang memang kosong daripada ketergelinciran lisan. Ya. Oleh karena itu kejadian satu dan dua itu tidak masuk di dalam hadis ini karena hadis ini bercerita tentang orang yang sifatnya sering melakukan namimah. E, hadis sebagaimana biasa ikhwan fiddin rahimakumullah la yadkhulul jannah tidak masuk surga bukan artinya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala karena namimah adalah tindakan maksiat bukan tindakan syirik atau kufur. Oleh karena itu sebagaimana biasa juga kita katakan la yadkhulul jannah bagi orang-orang yang berbuat namimah seandainya dia itu melakukan tindakan itu merasa halal. Kata yang bisa membuat si A marah kepada si B, namimah. Bahkan menceritakan aib seseorang yang sering kita namakan dengan ghibah, diharamkan. Tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya dalam agama kita untuk mengikis pertengkaran di tengah kehidupan umat manusia. Karena kita sadari ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa lisan ini adalah sumber petaka. Oleh karena itu Islam keras memberikan disiplin terhadap lisan. Menukilkan kata-kata aib orang lain saja itu sudah dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaannya bagaikan orang yang memakan bangkai manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan apakah kalian rela rela untuk makan daging saudara kalian sendiri sementara dia sudah menjadi mayat di dalam hadis ini memberikan penekanan yang sangat kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat orang bermusuhan Hadis ini lihat la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga ancaman. Menandakan bahwa namimah adalah bagian daripada dosa besar. Tidak akan masuk surga kata Nabi SAW orang yang melakukan tindakan namimah, menukil kata-kata yang bisa membuat orang marah. Yang bisa menjadi penyebab pertengkaran. Apatah lagi kalau memang itu adalah maksud dan tujuannya pekerjaan membuat orang bertengkar, bikin kerusakan di permukaan bumi, itu tindakan orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, wa fil ardi fasada. Mereka akan bergerak di permukaan bumi untuk melakukan tindakan pengerusakan. Jadi ancaman keras kepada orang-orang yang mau masuk surga. Hati-hati orang yang mau masuk surga. Anda tidak akan masuk surga kata Nabi Seandainya Anda adalah punya sifat namam. Namam di sini ikhwan fiddin rahimakumullah pakai kata-kata mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan. Bersangatan maksudnya begini. Namam pakai kata-kata mubalaghah artinya bukan tindakan namimah itu tidak bukan hanya terjadi sekali, dua kali, tiga kali. Itu maksiat ya. Ini memang dia punya sifat namam. Selalu banyak melakukan tindakan-tindakan namimah. Sering. Pokoknya hobi gitu loh. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, hobi senang dia untuk sampaikan kepada orang yang dibicarakan sehingga Mungkin-mungkin orang ini marah kepada itu atau mungkin terjadi pertengkaran di antara mereka. Hobi menyampaikan kata-kata tidak baik dari orang ini dinukilkan kepada orang ini. Ini arti namam. Karena dia memakai siqat mubalaghah dan orang-orang yang seperti ini yang terancam oleh hadis ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga namam. Orang-orang yang mempunyai sifat sering melakukan tindakan namimah. Sekali dua kali manusia saya rasa sulit untuk terhindar daripada ketergelinciran lisan. Saya rasa sangat sulit apalagi untuk zaman kita sekarang sangat sulit kita mencari orang yang memang kosong daripada ketergelinciran lisan. Ya. Oleh karena itu kejadian satu dan dua itu tidak masuk di dalam hadis ini karena hadis ini bercerita tentang orang yang sifatnya sering melakukan namimah. Eh hadis sebagaimana biasa, ikhwan fiddin rahimakumullah, la yadkhulul jannah tidak masuk surga bukan artinya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala karena namimah adalah tindakan maksiat bukan tindakan syirik atau kufur. Oleh karena itu, sebagaimana biasa juga kita katakan la yadkhulul jannah bagi orang-orang yang berbuat namimah seandainya dia itu melakukan tindakan itu merasa halal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan kufur yang bisa membuat orang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan masuk surga seandainya ada istihlal, dia menghalalkan perbuatan seperti itu. Atau maknanya sebagaimana yang berikutnya tidak akan masuk surga di awal-awal orang-orang masuk surga. Tapi dia belakangan masuk surganya. Karena tidak boleh difahami lahir kurul jannah artinya kekal di neraka Allah karena tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Karena akidah yang sudah sering kita sampaikan bahkan di awal-awal kitab Soeh Muslim ini pembahasannya seputar itu terus tentang perbuatan maksiat yang bisa membuat orang masuk neraka tapi tidak akan pernah membuat dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya masih dari Hudzaifah bin Yaman dan di hadis ini diterangkan bahwa ada seorang lelaki yang menukil-nukil perkataan kepada pemimpin kepada pemimpin dan ketika itu ketika sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah bin Yaman disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman bahwa ketika lelaki itu lewat disampaikan ini orang ini sering menukilkan kata-kata kita atau sesuatu kepada pemimpin. Ketika lelaki itu duduk, Hudzaifah bin Yaman mengatakan menyampaikan hadis Nabi, la yadkhulul jannata qattatun. Qattatun artinya sama dengan namamun. Khawanifiddin rahimakumullah. Di syarah Imam Nawawi menukilkan perkataan Imam Al-Ghazali dinukilkan oleh Imam An-Nawawi perkataan Imam Al-Ghazali tentang masalah namimah ini apa yang harus dilakukan oleh orang yang diceritakan kepadanya tentang perkataan seseorang yang bisa membuat dia marah artinya kalau anda sekarang dalam posisi Anda didatangi oleh seorang yang berbuat namimah Apa yang harus anda lakukan? ya datang kepada anda seseorang yang menceritakan kepada anda sesuatu yang bisa membuat anda marah kepada orang yang dinukilkan perkataan itu dari dirinya dinukilkan di sini perkataan Imam Al Ghazali wa kullu man humilat ilaihi namimatun wa qila fulanun yaqulu fika au yaf'alu fika kadza fa alaihi umur orang yang dibawakan namimah kepada dirinya dan dikatakan kepadanya, "Wah, si Anu berkata tentangmu seperti ini." Atau si Anu melakukan tindakan seperti ini terhadap dirimu. Fa'alaihi sitatu umur. Ada enam perkara yang harus dia lakukan kata Imam Ghazali. Enam. Pertama, an la yusaddiquh li'anna namama fasik Dia tidak boleh percayai perkataan orang ini karena orang ini di dalam agama Islam terhitung orang yang fasik. Perbuatan fasik adalah perbuatan yang keluar daripada ketaatan. Seluruh yang keluar dari ketaatan itu nama fasik. Walaupun dosa kecil, tetapi selalu dilakukan, dilakukan, dilakukan, itu orang fasik. Pertama kata Imam Ghazali tidak boleh dipercayai kata-katanya. Kedua, an yanhahu an dzalika wa yansahuh. Yang kedua, dia harus larang orang ini untuk melakukan tindakan yang dia lakukan ini. Dan dia nasihati orang ini dan sampaikan kepadanya bahwa tindakan yang telah dia lakukan adalah tindakan-tindakan jelek. Tindakan yang tidak baik. Yang kedua, setelah dia tidak percaya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan itu yang harus dia lakukan. Yang kedua, larang, nasihati. Yang ketiga, an yubghidahu fillahi ta'ala. Dia harus benci orang ini karena Allah, disebabkan karena Allah dia harus tidak senang kepada orang yang menukilkan kata-kata tersebut. Fa innahu baghidun indallah karena orang yang menukilkan kata-kata itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Arabi yang keempat. Allah yadhunna bi akhihil ghaib as-su. Yang keempat, setelah kata-kata itu didengar, jangan sekali-kali dia mengira dan menyangka bersuuzon kepada saudaranya yang diceritakan tadi. Kan dinukilkan kepada kita perkataan. Baik. Setelah tindakan pertama, kedua, ketiga kita lakukan, yang keempat setelah kita dengar, ya kita dengar, tapi ah mungkin begini mungkin dia salah omong, mungkin dia begitu. Tidak boleh suuzon. Tidak boleh perkataan orang itu kita simpan di dalam hati sehingga buat kita marah. Ya mungkin maksudnya seperti ini, maksudnya seperti itu. Tidak tidak ada suuzon, husnuzon. Subhanallah. Islam subhanallah jangankan berbuat jahat kepada orang, menyangka orang itu berniat jahat aja nggak boleh. Ini yang kita kenal dengan suuz suuzon. Menyangka kita menyangka orang ini berbuat jahat gitu bermaksud jahat kepada kita itu sih tidak boleh kita disuruh untuk husnuzon berbaik sangka kepada orang terus walaupun orang itu terbukti melakukan kesalahan sebenarnya tapi kita berusaha untuk kalau memang itu terjadi benar-benar terjadi bawakan kepada uzur ah mungkin dia terkhilaf mungkin begini mungkin begitu ah mungkin dia terbawa emosi bisa saja terjadi jadi dia tidak boleh langsung suuzon. Wah orang ini maksudnya begini. Wah orang ini maksudnya begitu. Wah orang ini ingin menghancurkan saya. Oh orang ini pengen merusak citra saya. Oh orang ini tak boleh. Ya. Dan satu yang harus kita ingat selalu bahwa kata-kata ini sering bertambah. Itu lumrah dan kita dapatkan di mana saja. Kita berbicara ini dinukilkan sudah 180 derajat atau minimal 100 derajat perbedaan apa yang kita ucapkan dengan apa yang disampaikan oleh orang yang mendengar ucapan itu dari kita. Karena di situ setan bermain pada dasarnya. Ingin untuk membuat kita permusuhan Setan itu maksudnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah. Setan ingin sekali membuat permusuhan di antara kalian, itu keinginan setan. Maka secara lisan seperti yang dikatakan orang menitip uang selalu berkurang, tapi kalau menitip kata selalu selalu berlebih. Ini perlu kita kita ketahui bahwa yang seperti itu nasihat daripada Imam Ghazali jangan suuzon kepada saudara kita dulu. Kalau memang harus disimpan simpan dulu. Nanti tanyakan kepada dia. Bagus. Kalau perlu disimpan, ya, simpan. Bagusnya sih buang. Ini bagus yang terutama buang. Tapi kalau mau simpan simpan. Tapi jangan suzan, nanti tanyakan kepada desi. Dan ketika itu kita lakukan, insya Allah kita akan menemukan jawaban yang pasti. Al-Khamis, yang kelima yang harus dilakukan. Allah yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus wal bahfi an dhalik. Setelah dinukilkan itu kepadanya, dia tidak boleh melakukan tindakan tajassus. Tajassus ini mencari-cari fakta. Diselidiki Benar nggak orang ini begini? Benar nggak? Cari, tanya ke kiri, tanya ke kanan. Kalau kalau orang intel kan nggak nggak mungkin tanya langsung kan? Dia selidiki dari arah yang tidak ketahuan. Tanya dari orang ini, tanya dari orang itu, tanya. Tidak langsung kepada yang berhubungan, tapi tajasus. nggak boleh. Dan tajasus akan selalu terjadi dimulai dari yang pertama karena suuzon. Asadis yang keenam Allah yarda li nafsihi ma nahanna ma ma'anhu. Dia tidak boleh redho untuk dirinya hal yang dia larang orang lain untuk mengerjakannya. Tadi kan dia nasihati orang itu untuk tidak melakukan tindakan namimah. Yang keenam, saya tidak boleh seperti itu. Jadi ibrah untuk kita sendiri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan di dalam syarah ini diterangkan jangan dia itu ketika berbicara dengan sumber yang pertama si A menukilkan dari si A berbicara dinukilkan oleh si B kepada si C. Nanti si C datang kepada si A, dia bilang si B datang kepada saya dan mengatakan seperti ini dan seperti ini. Itu sebaiknya dihindari. Karena boleh jadi nanti si A marah kepada kepada si B. Ini juga bisa membuat membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kita ulangi lagi si A berkata sesuatu, datang si B dinukilkan kata-kata si A kepada si C. Ya si A berkata tentang si C, datang si B dinukilkan kata-kata si A kepada si C. Lalu si C datang kepada si A, hai hey, si A, si B datang kepada saya dan menukilkan seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Nah, ini juga akan bisa membuat permusuhan antara si A dan ini juga seharusnya dihindari. Sebisa mungkin ditutup rapat-rapat dari siapa informasi itu dia dapatkan. Saya hanya ingin untuk takabut. Saya ingin untuk benar nggak ini? Kalau memang seperti ini, sesungguhnya saya tidak seperti itu dan seperti itu. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimakumullah. Begitu indahnya Islam mengatur muamalah sesama manusia. Cuman sayang amal yang kadang-kadang jauh daripada tuntunan agama Islam itu sendiri. Ya. Begini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, begini para ulama rahimahumullah mengajarkan kepada kita. Tetapi permasalahannya adalah ketika ilmu dan amal sudah bertolak belakang. Ini musibah. Dan musibah yang lebih besar adalah tidak mau berilmu Berilmu saya tidak mau, bagaimana mau beramal? Setelah dinukilkan perkataan Imam Ghazali, Imam Ghazali oleh Imam Nawawi di garis bawahi. Lalu Imam Nawawi mengatakan, tidak boleh mencari-cari fakta seperti yang tadi yang kita sebutkan. Coba cari-cari kiri dan kanan benar atau tidak. Memang benar, itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada maslahat yang lebih besar dan dibutuhkan untuk itu falaman afiha itu tidak terlarang boleh-boleh saja lalu Imam Nawawi memberikan permisalan wadhalika kama idza akhbara bi anna insanan yuridu fatka bihi wa bi ahlihi wa bi malih contohnya seandainya ada seseorang memberitahu kepada dia ada seseorang si A datang kepadanya memberitahu bahwa si B malam ini ingin membunuhmu atau membunuh salah seorang dari keluargamu. Begitu. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada larangan untuk sisi B untuk mencari tahu apakah benar si fulan ingin membunuh saya. Sehingga dia punya persiapan, artinya punya langkah-langkah yang harus dia lakukan. Jadi melihat kepada maslahat dan mudarat. Apakah ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Seandainya ini berbahaya, maka ditindaklanjuti. Atau permisalan berikutnya kata Imam Nawawi, seorang imam diberitahu tentang orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya ingin berbuat onar dan buat kerusakan. Dinukilkan, si A menukilkan kepada pemimpin bahwa si Fulan, si Anu, si Anu, si Anu orangnya mereka malam ini berencana untuk sebuah tindakan. Ya katakanlah bom, katakanlah apa yang sekarang semarak di sekarang ini. Seandainya itu terjadi atau diberitahu kepada kita ada orang seperti itu, kita selidiki. Nah, halal yang seperti ini fakullu hadza wa ma asbaha haram. Tindakan-tindakan yang seperti ini dan yang semisal dengannya itu bukan tindakan yang salah, bukan tindakan yang haram. Bal waqad yakunu ba'duhu wajiban wa ba'duhu mustahabban kama ala ala hasabil mawatin. Bahkan mungkin-mungkin sebagian daripada tindakan itu wajib untuk kita lakukan bahkan atau sebagiannya mustahab sunat untuk dilakukan tergantung keadaannya seperti apa. Jadi garis bawahi oleh Imam Nawawi yang tadi perkataan Imam Ghazali itu umum, kalau sudah begitu tidak boleh selidiki, biarkan saja berlalu. Kata Imam Nawawi, ya seandainya tidak ada maslahat yang lebih besar, tapi kalau ada maslahat yang harus dituju untuk menyelidiki kasus itu ya harus diselidiki. Dan itu bukan suatu tindakan yang haram. Ikhwani fidin rahimakumullah. Saya rasa cukup sekian dulu materi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang hak dan memberikan kita hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu dan berusaha untuk sempurna meskipun kita tidak akan pernah sampai kepada titik kesempurnaan ya kita berusaha terus untuk membenahi diri menghilangkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam diri supaya perhisaban kita di Hamil Mahsyar besok tidak terlalu berat Ikhwan Fidin Rahimakumullah saya rasa materi cukup sekian dan kita lanjutkan saja tanya jawab nanti setelah sholat isya kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين سلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani Fiddin rahimakumullah Dalam salah satu ayat yang dibaca tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id Hada ma tu'aduna likulli awabin hafif Dan didekatkan pada hari kiamat sorga Kepada orang-orang yang bertakwa Dan sorga itu tidak jauh dari mereka dan dikatakan kepada mereka hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz inilah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga ketundukan kemudian selalu menjaga hafiz maka sikap seorang muttaqin orang-orang yang bertakwa bukan sikap pembenahan tetapi sikap penjagaan diri di antara sifat orang-orang yang bertakwa bukan saja lagi membenahi yang sudah terlanjur salah dibiarkan dirinya salah lalu tobat bukan hanya sekedar itu bukan itu itu itu juga bagus ya biarkan kita salah kita tobat bagus tetapi ada sesuatu yang lebih bagus daripada itu adalah hafiz, menjaga, menjaga diri dari kesalahan. Dalam masalah lisan, Islam selalu mensyariatkan kita untuk menjaga. Mu'ad bin Jabal dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan amsik alaika hadha. Jaga lisan ini olehmu. Abu Hurairah mengeluarkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang yang memang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik saja kalau tidak lebih baik dia diam. Jadi sebelum mengucapkan kata-kata dia lihat perkataannya ini baik atau tidak. Ketika baik dia ucapkan, ketika tidak dia tahan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala menjamin sorga untuk orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim yang sahih, "Man hafidha bayma bayna lahyaihi wa farjaihi dakhal jannah." Barang siapa yang bisa menjaga, lihat, menjaga. Apa yang ada di antara dua jenggotnya, artinya jenggot dengan kumis. Ya, dua bulu yang ada di jenggot dan yang ada di kumis. Warijlahi, apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu faraj, dakhal jannah, dia akan masuk surga terus Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah. Makanya para ulama banyak memberikan kita nasihat tentang menjaga lisan mereka mengatakan lisan itu adalah sumber seluruh kejelekan lisan adalah sumber seluruh kejelekan para ulama juga memberikan nasihat bahwa kata-kata engkau bisa engkau penjara sebelum dia keluar tapi kalau dia sudah keluar dia akan memenjara dirimu kata-katamu bisa kamu penjara sebelum dia engkau keluarkan dari lisanmu tapi kalau dia sudah keluar dia yang akan memenjarakan dirimu kita akan kesulitan akan berhadapan dengan itu dan ini segala macam karena ulah lisan kita sendiri. Begitulah Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan diantaranya bagaimana kita berhadapan dengan lisan kita sendiri karena intinya kita katakan bahwa lisan ini bukan milik kita milik Allah subhanahu wa ta'ala yang diamanahkan kepada kita maka dia perlu dijalankan sesuai dengan keinginan sang penciptanya. Karena dia bukan milik kita, bukan makhluk ciptaan kita. Kita hanya sekedar hak pakai saja. Dan alhamdulillah bisa pakai, kan begitu. Oleh karena itu, jalankan lisan, kendalikan lisan sesuai dengan keinginan sang empunya lisan itu sendiri. Wallahu taala alam sebagai mukaddimah dan kita buka pertanyaan. Silakan. bagaimana kalau seseorang itu langsung ke kita tapi berbentuk sendirian itu akan menanggapi sindiran itu jalan terbaik tidak ditanggapi. Jalan terbaik tidak ditanggapi. Ya. Kenapa tidak tidak ditanggapi? Karena kalau kita tanggapi, sebenarnya dia dia, dia ingin menyampaikan kata-kata dan tidak mau bermasalah. Ketika kita tanggapi, malah dia dia bisa berkelak. Oh, siapa yang Anda tersinggung berarti Anda yang memang seperti itu. Malah dia bisa berbalik kepada kita. Kalau kita yang diberikan kata-kata sindiran seperti itu tersinggung, berarti memang sindiran itu tepat. itulah Udah biarkan saja. Dia akan hilang begitu saja dan orang yang menyindir merasa dia tidak berhasil. Begitu. Jadi tidak perlu ditanggapi karena dia orang tidak tidak berani terus terang. Orang yang kalau benar, dia akan berani terus terang, tapi kalau dia tidak benar, dia tidak berani terus terang. Ketika dia tidak berani terus terang, apa yang kita tanggapi? Ya dia merasa tidak benar, posisinya salah. Makanya dia main sindiran saja. Jadi sindiran lebih baik tidak ditanggap, biarkan saja lalu. orang ya, orang-orang akan selalu memberikan kata-kata yang membuat kita tersinggung dan kita tidak perlu tersinggung kalau memang kita benar. Apa yang harus membuat kita marah dengan disindir orang? Biarkan lewat. Yang penting kita berada di atas kebenaran. Kalau mereka tidak senang, insya Allah Rob kita senang. Itu saja saya rasa. Allah alam. Para ulama mengatakan mungkin pada saat itu belum turun syariat pengharaman darah. Wallahu taala. Iya. Kita kawan lama menyimpan sama sekolah dulu. Hmm. Tahu dia jumpa jalan tujuan menjelang kita. Hmm. Kita tahu zaman sekarang ini Tuhan kan menjadi. Iya. Apa kita Ya pada dasarnya bukan curiga itu kita antisipasi gitu. Sebenarnya bukan bukan berangkat dari kecurigaan. Kita cuman mengantisipasi supaya tidak terjadi kepada kendaraan kita hal yang tidak diinginkan. Oh, itu ya, itu saja sebenarnya. Kalau mencurigai itu dia akan lebih lebih spesifik lagi artinya ya orang ini anu ini. Ya itu kan? Itu mencurigai. Tapi kalau ini enggak. Oh maaf Pak ya. Kebetulan kita ada urusan, saya ada urusan gitu. Bukannya karena ingin menuding dia, ingin mencuri harta kita, tapi kita kita hanya khawatir barang kita. Itu enggak ada masalah. Jadi tidak ada sedikit pun kecurigaan dia ingin merampas motor kita dan segala macam. Tapi kalau sampai kepada titik itu ya salah juga. Wah, ini kawan ini ya dulunya mengetahui tapi sekarang udah lama tidak jumpa ini tampangnya juga harus seperti ini nih ada ada niat buruk ini orang ini itu salah memang kalau sampai kepada titik yang seperti itu tapi makanya saya katakan pada dasarnya kita hanya ingin ya melakukan tindakan antisipasi lah itu suatu hal yang yang biasa ya suatu hal yang biasa pada dasarnya apalagi kita tidak tahu seluk beluk dia selama ditinggal perjumpaan kita waktu SMP saja ya SMP sampai sekarang ya apalagi mungkin dari dari dahulu kenang-kenangan dahulu termasuk orang-orang yang rajin kelahi ya segala macam ya kita cuma nanti kita nanti spasi nggak ada masalah ya, tapi nggak